Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala Pelajaran kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-64 Babu maja'a fil iqsam ala Allah ta'ala Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata dalam kitab Tauhid bab larangan bersumpah atas Allah atau larangan bersumpah mendahului Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian bab yang ke-64. Larangan bersumpah atas Allah Azza wa Jalla Penulis rahimahullah Menyebutkan di dalam bab ini satu hadis saja InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari hadis yang mulia ini Qala rahimahullah An Jundub Abdullah radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah. Semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala rajulun Seseorang pernah berkata, Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah demi Allah, si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfiru li fulan?" Siapakah itu? Yang berani bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni fulan tersebut dan aku menghapuskan amalanmu. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadis Abi Hurairah dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Annal qaila rajulun 'abidun." Bahwasanya orang yang mengatakan demikian yaitu Allah tidak akan mengampuni si fulan adalah ahli ibadah. Adalah ahli ibadah. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Berikut kita sebutkan lafaz hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Sunan Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyain." Dahulu ada dua orang di masa Bani Israel yang bersaudara atau bersahabat fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah salah satu dari keduanya suka berbuat dosa satu lagi rajin beribadah satunya suka berbuat dosa satunya rajin ibadah fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzambi maka yang ahli ibadah ini selalu melihat saudaranya berbuat dosa. fayakul aqsir. Maka dia pun memberi nasihat. Berhentilah berbuat dosa. Fawajadahu yauman ala zambin faqala lahu aqsir. Tapi di kesempatan yang lain, di hari yang lain dia bertemu saudaranya itu masih saja berbuat dosa, dia pun memberi nasihat lagi, berhentilah berbuat dosa. Faqala khallini wa rabbi Abu Isla alaiya raqiban Lalu saudaranya itu pun berkata Biarkan aku dengan Robku Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqala maka saudaranya yang rajin ibadah itu pun berkata kepadanya Wallahi la yaghfirullahu laka wala yudkhilukal jannah demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga ini dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada tambahan kamu juga tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Maka Ketika Allah mewafatkan keduanya, mereka pun berhadapan di, had, di depan Allah Rabbul Alamin, yakni kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan, lalu mereka berhadapan di depan Allah Rabbul Alamin, di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada yang ahli ibadah, "Akunta aliman?" Au ala ma fi yadi qadiran Apakah engkau mengetahui mengetahui diriku atau engkau mampu memberikan apa yang ada di tanganku? Maksudnya, dari mana kamu tahu? Aku tidak akan mengampuni si fulan dan tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Ataukah engkau yang mengatur orang masuk surga atau masuk neraka? Jadi yang ahli ibadah ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala lil mudhnib dan Allah berkata kepada pelaku dosa itu, Idhab fadkhulil jannah bi rahmati." Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, "Idhabu bihi nar." Dan Allah berfirman kepada para malaikatnya untuk yang rajin ibadah tadi, bawa dia masuk ke neraka. Inilah jemaah sekalian hadis yang menceritakan tentang dua orang yang bersaudara di kalangan Bani Israel. Dan di sini penulis juga menyebutkan ucapan Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin Aubakat dunyahu wa akhiratahu. Orang itu mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam hadis ini terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. Pelajaran yang pertama adalah perintah menjaga lisan. dan larangan mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung dosa atau yang belum kita pahami artinya. Ini jemaah sekalian sangat berbahaya. Ada orang mengucapkan satu kalimat. Kalimat itu belum jelas. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka sebagaimana juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seseorang mengucapkan satu kalimat yang dia belum jelas makna kalimat tersebut tapi dia berani mengucapkannya maka dengan sebab itu dia dilempar ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat jadi jurang neraka itu dilempar dia ke dalamnya dia melayang belum sampai ke daratan belum sampai ke dasarnya seperti antara timur dan barat jauhnya. Hanya gara-gara satu kalimat. Dan satu kalimat itu dia ucapkan padahal dia belum tahu artinya. Hati-hati jemaah sekalian. Jaga lisan kita. Makanya Nabi SAW juga bersabda, "Mengkabillahi wal yomil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dua pilihan. Kalau mau berkata, berkata yang baik. Kalau tidak punya bahan perkataan, kalau tidak punya bahan pembicaraan yang baik, maka diam saja. Inilah jemaah sekalian, dua pilihan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Terutama di zaman sekarang ini banyak berita-berita tidak jelas. Berita-berita yang kita belum tahu kebenarannya. Lalu kita ikut menyebarkannya. Kita ikut mengucapkannya. Maka dengan sebab itu bisa jadi kita mendapatkan dosa. Sama saja jemaah sekalian. Makna mengucapkan di sini apakah dengan lisan kita? atau dengan pena kita atau dengan medsos kita dan bahkan di medsos lebih parah lagi karena sekali kita ucap ada jejaknya ada jejaknya kalau kita menyebarkan ucapan yang mengandung dosa di medsos dan kita mati sebelum sempat menghapusnya bisa jadi dosanya terus mengalir jadi lebih parah di medsos yang bisa diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang daripada sekedar kita berbicara dengan lisan kita. Maka hati-hati jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan Wa yakrahu lakum thalathan. Allah membenci bagi kalian tiga perkara. Kila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Yang pertama, suka menyebarkan desas-desus. Yang kedua, banyak bertanya. Banyak bertanya ini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, penafsiran yang pertama bertanya tentang hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu dibutuhkan. Maksudnya bertanya tentang ilmu, tapi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Seperti ada orang bertanya, kalau saya sampai di bulan, nanti sholatnya menghadap kemana? Entah kapan dia sampai di bulan, dia bertanya tentang hal tersebut. Maka ustadznya menjawab, Nanti saja sudah sampai di bulan WhatsApp saja. Tanyakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang kita hadapi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, meminta-minta harta manusia. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal. Allah membenci bagi kalian menyia-nyiakan harta. Jadi tiga hal yang Allah benci. Yang pertama tadi, kila waqal. Suka menyebarkan desas-desus. Terutama di era medsos saat ini. Begitu baca berita langsung share. Begitu lihat kawan menyebarkan satu informasi langsung share. Kita belum tahu itu benar atau tidak.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 Maka orang-orang yang mau mengambil kebenaran atau mendapatkan kebenaran dia akan mendapatkan dari ulil amri atau dari Rasul ketika Rasul masih hidup. Jadi jemaah sekalian, ayat ini di dalamnya terdapat adab. Kalau ada urusan-urusan terkait orang banyak, kalau ada urusan-urusan besar, urusan-urusan genting, tidak semua orang berhak berbicara. Tidak semua orang berhak berbicara. Oleh karena itu jemaah sekalian, pembicaraan tentang politik, pembicaraan tentang urusan negara, pembicaraan tentang urusan-urusan masyarakat secara luas, itu bukan pembicaraan warung kopi. Itu bukan pembicaraan di medsos. Itu urusan orang-orang khusus. Allah mencelah Orang yang dapat berita langsung dia sebarkan, dapat berita langsung dia sebarkan. Seandainya berita itu betul, belum tentu boleh kita sebarkan. Jangan-jangan kita terjerumus di dalam gibah. Bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan, Zikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu kalau dia dengar dia nggak suka. Maka seorang sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau itu fakta? Kejelekan yang aku sebutkan tentang saudaraku itu memang fakta ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, In kana fi akhi ma takul, in kana fi akhika ma wa in lam yakun fihi faqad tahu. Apabila yang kamu ucapkan memang keburukan itu ada pada diri saudaramu, itulah namanya gibah. Kalau fakta itu namanya gibah. Tapi kalau tidak benar, maka itu namanya dusta. Jadi jemaah sekalian, kita berbicara tentang kejelekan saudara kita. Hanya dua kemungkinan. Yang pertama gibah, yang kedua dusta. Yang pertama gibah, yang kedua dusta. Walaupun kita juga harus paham, tidak semua gibah terlarang. Bahkan ada yang sifatnya wajib. Kapan itu? Ketika ada orang berpotensi menyesatkan orang lain. Maka kalau kita sayang kepada umat ini, kita harus ingatkan, hati-hati orang itu sesat. Kamu jangan dekat-dekat dia. Kamu jangan hadiri majelisnya. Sudah terbukti orang hadiri majelisnya, setelah itu jadi teroris. Contoh misalkan. Itu namanya nasihat sebenarnya, bukan gibah. Tetapi kalau tidak ada tujuan-tujuan syar'i, maka gibah itu atau menceritakan keburukan orang lain hanya dua kemungkinan. Gibah atau dusta. Dan kalau yang digibahi itu adalah pemerintah, dosanya lebih besar lagi. Karena menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu kalau niat menasihati. Niat memperbaiki penguasa yang solim. Kata Nabi SAW, jangan ditampakkan terang-terangan. Jadi bukan di medsos. Bukan teriak-teriak di jalan. Bukan di mimbar-mimbar. Tidak boleh ditampakkan terang-terangan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat menasehati, apalagi jemaah sekalian, banyak orang menjelek-jelekkan pemerintah, sama sekali dia nggak punya niat menasehati. Dia nggak ada niat untuk memberikan perbaikan kepada negara ini. Jemaah sekalian kita harus hati-hati. Mungkin di belakang, di belakang meja redaksi berbagai macam media-media, media online, media cetak, media televisi, ada musuh-musuh Islam. Orang-orang yang hendak membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin yang ingin membuat perselisihan antara sesama anggota masyarakat ataupun antara masyarakat dan pemerintah. Jangan kita gampang menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Asal kelihatan nampaknya ini berita akan viral, nampaknya berita ini heboh, langsung disebarkan. Inilah jemaah sekalian penyakit di era medsos saat ini. Dan memang tertulis di Facebook, apa yang Anda pikirkan? Iya kan? Apa yang Anda pikirkan? Jadi semua yang kita pikirkan seakan-akan harus ditumpahkan di medsos. Tidak boleh seperti itu jamaah sekalian. Ingat, pertanggungjawabannya besar sekali. Itu lebih besar daripada sekedar kita berbicara kepada satu dua orang. Karena banyak orang membaca, banyak orang menyaksikan dan bisa jadi dosa yang terus mengalir. Kita sudah mati, medsos kita masih diakses oleh orang dosa kita pun terus mengalir. Padahal amal kita nggak banyak. Sebaliknya juga jemaah sekalian, kalau kita menebarkan kebaikan di medsos, akan menjadi investasi terbaik bagi kita. Kenapa tidak menyebarkan masalah tauhid? Kenapa tidak mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang berbuat kesyirikan? Setiap hari sibuk dengan urusan politik setiap hari sibuk dengan urusan-urusan orang. Pergunakan jemaah sekalian medsos kita untuk berdakwah. Ajak kepada tauhid. Larang berbuat syirik. Ajak kepada sunnah. Larang berbuat bid'ah. Ajak untuk taat kepada Allah dan larang berbuat maksiat. Maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu asami man tabi'ahu mithlu ujuri man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'an barang siapa mengajak kepada hidayah mengajarkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Perintah untuk menjaga lisan dan peringatan untuk berhati-hati dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Bisa jadi hanya karena satu kalimat yang kita belum tahu artinya. Belum ngerti, tapi kita berani mengucapkannya, maka dengan sebab itu naudzubillah seseorang terjerumus di dalam neraka. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin awbaqad dunyahu wa akhiratahu. Orang ini mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hatilah menjaga lisan. Kemudian pelajaran yang kedua terkait dengan bab kita yaitu larangan bersumpah mendahului Allah atau mengatasnamakan Allah. Larangan bersumpah mengatasnamakan Allah. Maka jemaah sekalian, ulama menjelaskan di sini ada perincian. Di sini ada perincian. Ada tiga perinciannya. Rincian yang pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah untuk mengabarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hal ini dibolehkan. Contohnya jemaah sekalian kita mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW akan memberi syafaat. Seperti ini boleh. Jadi kita mengatasnamakan Allah. Karena memang itu Allah sudah kabarkan. Itu sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau misalkan kita mengatakan demi Allah saya akan mendapatkan syafaat, itu tidak boleh. Kenapa Allah nggak kabarkan? Allah tidak mengabarkan kita secara orang per orang akan mendapatkan syafaat semuanya. Karena siapa yang mendapatkan syafaat tentu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Orang yang bersumpah atas Allah karena berprasangka baik kepada Allah. Karena berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan itu juga bisa bermakna doa. Itu juga bisa bermakna doa. Maka jemaah sekalian yang kedua ini dibolehkan juga dalam syariat. Jadi kita bersumpah Allah akan melakukan ini dan itu atas dasar prasangka baik kita kepada Allah. Ini boleh. Contohnya jemaah sekalian, ada saudara kita dalam perjalanan. Kita tahu saudara kita ini orang baik. Maka kita bersumpah, demi Allah, dia akan dijaga oleh Allah dalam perjalanannya. Kenapa kita berani mengucapkan itu? Karena prasangka baik kepada Allah. Maka ini boleh. Dan sebagian ulama mengatakan ini sama saja dengan doa. Ini sama saja dengan berdoa. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada kita, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan yakin Allah pasti mengabulkan. Kenapa jemaah sekalian harus yakin? Karena itu janji Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Makanya jemaah sekalian ketika kita berdoa, hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka Allah nggak akan kabulkan, itu prasangka buruk, nggak boleh. Tapi kepada diri kita hendaklah kita prasangka buruk. Jangan-jangan Allah tidak kabulkan doaku karena aku banyak dosa. Nah, ini prasangka buruk kepada diri kita. Tapi kepada Allah nggak boleh jamaah sekalian. Harus berprasangka baik. Karena Allah sudah berjanji, siapapun yang berdoa pasti dikabulkan. Tapi kenapa ada orang yang doanya belum juga dikabulkan? Bisa jadi karena dosa-dosanya. Dia sendiri menghalangi dikabulkannya doa yang dia panjatkan. Nah jemaah sekalian, di masa Nabi SAW ada kejadian seperti ini. Seorang sahabat bersumpah atas Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Bercerita tentang seorang sahabiah, sahabat wanita. Namanya adalah Ar-Rubayyi bin An-Nadr radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Beliau entah ada semacam perselisihan lalu atau mungkin tidak sengaja lalu beliau mematahkan giginya seorang wanita. Ya, mungkin dilempar dengan batu atau ditampar patah gigi seorang wanita. Maka keluarga beliau, keluarga Ar-Rubai bin An-Nadhr ini akhirnya mendatangi keluarga yang anaknya putri mereka patah giginya. Mereka menawarkan untuk membayar denda. Membayar denda dan meminta pemaafan. Jadi jangan dikisos. Karena harus dikisos dalam syariat kecuali yang menjadi korban memaafkan. Makanya mereka datang kepada keluarga korban untuk membayar denda dan minta pemaafan. Tapi keluarga korban tidak mau. Mereka pun datang kepada Nabi SAW minta untuk dikisos. Minta untuk dikisos. Maka Ar-Rubai ini punya saudara laki-laki namanya Anas bin An-Nadar radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, orang yang soleh. Beliau pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Apa katanya? <clears throat> Atuk sarusaniyatur rubai ya Rasulullah la walladhi ba'atha bil haq, la tuksaru saniyatuha Ya Rasulullah, apakah akan dipatahkan gigi saudariku? Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak boleh dipatahkan. Dia bersumpah demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak boleh dipatahkan. Gak boleh dibalas kisos. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Ya Anas, Kitabullahi al kisos, Wahai Anas, ini sudah ketetapan Allah, harus dikisos. Maka jemaah sekalian, ketika keluarganya melihat saudaranya bersumpah seperti itu, faradiyal qaum wa'afau. Akhirnya mereka pun ridho dan memaafkan. Maka tidak jadi dikisos. Karena sumpah saudaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna min ibadillah, Lau aqsama ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya, di antara hamba-hamba Allah, seandainya dia bersumpah atas Allah, maka Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Karena dia hamba yang soleh. Karena dia dicintai di sisi Allah. Ketika dia bersumpah, Allah kabulkan sumpahnya. Dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda rubba ash'atha madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah bisa jadi orang yang kusut masai tertolak dari pintu-pintu maksudnya dia tidak dihormati di kalangan manusia dia tidak dianggap apa-apa bukan yang yang dimuliakan tetapi kalau dia bersumpah atas Allah, maka Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Di dunia, di bumi ini dia tidak dimuliakan, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla dia dihormati. Ketika dia bersumpah demi Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Jadi ini jemaah sekalian yang kedua. Orang yang bersumpah atas Allah atau seakan-akan dia mendahului Allah, karena dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah pasti mengabulkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini prasangka baik boleh. Baik, jadi ini yang kedua dan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita bicarakan dalam bab ini. Orang yang bersumpah atas Allah atau mendahului Allah yang akibatnya Allah murka kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam neraka dan Allah hapuskan amalan-amalannya. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama menyebutkan ada tiga sebabnya. Ada tiga sebabnya. Mengapa orang di dalam hadis ini padahal dia ahli ibadah? Allah hapuskan amalannya. Allah murka kepadanya dan Allah masukkan dia ke neraka ketika dia mengatakan kepada saudaranya yang suka maksiat, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, orang itu nggak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Berani dia, lancang dia. Bersumpah mendahului Allah. Maka ada tiga sebabnya. Mengapa Allah murka kepadanya? Yang pertama, dia mengucapkan itu atas dasar ujub. Atas dasar ujub. Yaitu kagum terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Inilah jemaah sekalian, bahaya penyakit ujub. Dan ini adalah penyakit ahli ibadah, bukan penyakit tukang maksiat. Tukang maksiat ujub, itu lebih parah lagi tentunya. Tapi umumnya tukang maksiat tidak ujub. Yang ujub adalah ahli ibadah. Yang ujub adalah ahli ibadah. Ujub ini mirip dengan riak. Riak menghancurkan amalan. Begitu pula ujub. Hanya bedanya, kalau riak, seseorang itu mempersekutukan Allah dengan orang lain. Dia pingin dipuji orang lain, itu riak. Dan itu terjadi ketika beribadah. Adapun ujub adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa hebat. Seharusnya Allah yang pantas dipuji. Hanya Allah yang pantas dipuji ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Allah yang menjadikan kita orang bertakwa. Bukan kita yang seharusnya dipuji, Allah yang dipuji. Ketika dia merasa dia pantas dipuji, pantas dimuliakan, sebenarnya dia telah mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dan itu terjadi bisa saja dalam ibadah atau setelah ibadah. Ini jemaah sekalian penyakit ahli ibadah. Makanya kata Imam Luqayyim rahimahullah, ada orang rajin ibadah akhirnya masuk neraka. Ada orang tukang maksiat akhirnya masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang ahli ibadah ini muncul dalam dirinya ujub. Sedangkan yang tukang maksiat, dia akhirnya tobat. Dia akhirnya tobat. Dan dia tidak pernah ujub. Kenapa jemaah sekalian? Ketika dia tobat, lalu dia rajin beribadah. Dia masih selalu mengingat dosanya. Sehingga dia terhindar dari ujub. Karena selalu mengingat dosanya. Selalu dia merasa hina. Tapi maksudnya di sini bukan anjuran berbuat dosa tidak. Namun ketika seorang bertobat dan dia dulu pernah berbuat dosa, ketika dia teringat dosanya dia merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, kita semua ini adalah orang yang suka berbuat dosa. Maka tidak ada yang pantas kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua ini orang yang tidak mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Enggak mampu. Kenapa jemaah sekalian? Karena nikmat Allah atas kita itu enggak terhitung. Sementara kesyukuran kita bisa dihitung dengan jari. Jadi jemaah sekalian, ini penyakit ahli ibadah. Dan inilah penyakit yang telah membinasakan iblis. Iblis dulunya ahli ibadah, luar biasa. Makanya dia merasa ujub, merasa kagum, merasa bangga terhadap dirinya. Setelah ujub, naik ke tingkat berikutnya yaitu al-kibir, sombong. Ini yang menimpa iblis. Ini penyakit umumnya ahli ibadah. Atau banyak ahli ibadah. Maka hati-hati. Dan jemaah sekalian di sini juga ada satu peringatan penting. Apabila ibadah yang kita lakukan atau ilmu agama yang sudah kita pelajari itu nggak pantas untuk disombongkan, nggak pantas untuk kita berbangga-bangga, apalagi hanya dunia, apalagi hanya jabatan, hanya kekayaan dunia yang tidak ada apa-apanya. Kalau itu kita sombongkan, lebih besar lagi dosanya. Menyombongkan sesuatu yang hina, yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk, andaikan dikumpulkan seluruh harta dunia, itu nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Apa yang mau disombongkan? Jadi ini jemaah sekalian yang pertama, sifat ujub. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita, Salahun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i nafsihi kekikiran yang ditaati hawa nafsu yang dituruti dan kekaguman seseorang terhadap dirinya hati-hati jadi kalau dalam masalah ilmu dan ibadah saja nggak pantas kita kagum terhadap diri kita apalagi hanya karena jabatan dunia atau kekayaan baik ini yang pertama yang kedua Sebab yang kedua, orang ini seakan-akan mau menghalangi Allah untuk mengampuni si fulan. Ini yang membuat Allah murka kepadanya. Seakan-akan dia mau menghalangi Allah untuk mengampuni si fulan. Padahal jemaah sekalian, Allah di antara namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Ghafur Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan al ghafar artinya sama. Maha pengampun dan At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dan tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku kata Allah mengalahkan kemurkaanku. Ini sifat Allah selalu memberi pengampunan, memberi rahmat. Tapi orang ini seakan-akan dia mau menghalangi rahmat Allah kepada manusia. Jadi ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa orang ini dimurkai oleh Allah ketika dia bersumpah demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu berdasar dari prasangka buruknya kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, ini prasangka buruk. Kalau kita melihat orang berbuat dosa, lalu kita memfonis dia, kamu pasti masuk neraka. Sama saja kita sedang berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita berprasangka baik. Mudah-mudahan orang itu besok mendapatkan hidayah. Diampuni oleh Allah. Dan bahkan kalau dia masih muslim, kalau dia masih muslim, sebanyak apapun dosanya, selama dia tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan sampai mati, maka masih mungkin mendapatkan ampunan. Dan jemaah sekalian, inilah pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini memberi faidah pelajaran kepada kita seorang yang masih muslim. Dia bukan orang kafir sebanyak apapun dosanya, seberat apapun dosanya, masih mungkin mendapatkan ampunan Allah walaupun sampai mati dia tidak bertobat. Lihat orang di dalam hadis ini, dia diampuni oleh Allah. Padahal di dunia dia terus-menerus berbuat dosa. Kenapa diampuni? Karena dia masih muslim. Maksudnya muslim di sini dia menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah walaupun dia dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus dan mereka tidak masuk Islam, maka mereka menjadi kafir. Walaupun masih menyembah Allah. Apalagi kalau faktanya Bani Israel hari ini tidak lagi menyembah Allah. Siapa yang mereka sembah? Yesus dan lain-lain. Banyak sesembahan mereka. Seandainya mereka masih menyembah Allah dan mengikuti syariat Nabi Isa atau syariat Nabi Musa, kemudian setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak masuk Islam, maka mereka menjadi kafir. Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi hadis ini sedang berbicara tentang orang beriman di kalangan Bani Israel dahulu, bukan sekarang. Kalau sekarang dia nggak masuk Islam, maka dia kafir. Walaupun masih menyembah Allah. Nah, jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita dosa sebesar apapun sebanyak apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekafiran dan pelakunya sampai mati tidak bertobat sampai mati koruptor sampai mati peminum khamar sampai mati pemakan riba maka masih mungkin mendapatkan ampunan Allah kalau Allah menghendaki sebagaimana juga Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita bahaya dosa syirik. Dosa syirik tidak terampunkan. Dosa selain syirik sebesar apapun masih ada harapan mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini maknanya tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah jemaah sekalian, dosa sepenuh bumi. Selama itu bukan dosa syirik, bukan pula kekafiran. Masih mungkin mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Tauhid itu adalah sebab terbesar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seorang hamba. Walaupun dosanya seisi bumi. Selama dia mentauhidkan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menuhankan selain Allah, maka mungkin mendapatkan ampunan Allah jika Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak. Artinya, bisa saja Allah tidak berkehendak. Allah tidak berkehendak mengampuninya. Sebaliknya, Allah berkehendak memasukkan dia ke neraka. Tapi jemaah sekalian, selama dia masih muslim, dia tidak kekal di neraka. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahaya dosa syirik. Dosa syirik tidak terampunkan dan juga dosa syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dan ini pelajaran umum terkait dengan tauhid yang ingin disampaikan oleh penulis. Mengapa bab ini terdapat dalam kitab tauhid? Dan hadis ini disebutkan oleh penulis dalam kitab Tauhid. Apa hubungannya dengan Tauhid? Apa hubungannya dengan Tauhid? Hubungannya adalah, hendaklah kita selalu beradab baik kepada Allah. Ini bagian dari Tauhid. Karena Tauhid itu hakikatnya adalah pengagungan, pemuliaan, kepada Allah Azza wa Jalla dan penghinaan diri kita di hadapan Allah. Ini hakikat tauhid. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Allah, ketika kita menyebut nama Allah, hendaklah kita beradab. Jangan sembarangan kalau menyebut nama Allah. Jangan sembarangan ketika berbicara tentang Allah. Ini dalam hal berbicara. Namun ini berlaku untuk perbuatan juga. Semuanya, ucapan maupun perbuatan harus kita hindarkan dari hal-hal yang mengandung pelecehan kepada Allah, perendahan kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, saya selalu ingatkan buku-buku agama yang tertulis di situ nama Allah atau ayat-ayat Allah atau hadis Nabi SAW. Staf Al-Quran itu sendiri Jangan kita letakkan di lantai Jangan kita letakkan di bawah kaki kita taruh di atas paha ketika kita belajar. Atau kalau ada meja kecil lebih bagus lagi. Itu menunjukkan lebih serius belajar. Begitu pula di rumah, jangan kita letakkan di bawah, letakkan di atas. Jadi apapun, baik ucapan maupun perbuatan, hendaklah kita hindari sesuatu yang mengandung perendahan terhadap Allah ataupun syiar-syiar Allah. Dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dekatnya surga dan neraka. Dekatnya surga dan neraka. Dan Nabi SAW pernah bersabda juga, Al-jannatu akrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya sendiri. Neraka pun seperti itu. Subhanallah. Orang ini Betapa dekatnya mereka dengan surga dan neraka. Begitu pula kita jamaah sekalian. Maksudnya apa? Kematian kita begitu dekat. Dan kematian itulah fonis. Kematian adalah fonis. Fonis penghuni surga atau fonis penghuni neraka. Kalau kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, maka kita masuk surga. Walaupun kita ahli ibadah, tapi kita mengakhiri hidup kita dengan suul khatimah, maka naudzubillah menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan kita tergantung penutupannya. Iya. Maaf satu lagi jamaah sekalian, pelajaran penting tadi terlewatkan. Hati-hati dalam memfonis hati-hati di dalam memfonis. Kita fonis orang itu sesat. Kita fonis orang itu pasti masuk neraka. Dan ternyata orang itu tidak sesat di mata Allah. Maka fonis itu akan kembali kepada kita. Sama dengan fonis kafir. Dia muslim. Kita fonis dia kafir. Padahal dia tidak kafir di mata Allah. Fonis itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya itu ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada yang mengucapkan. Jadi jamaah sekalian, tidak sembarang memfonis orang. Harus berhati-hati, harus dengan ilmu. Makanya ulama menjelaskan fonis itu ada dua. Fonis terhadap perbuatan dan fonis terhadap pelaku. Misalkan kita mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah adalah musyrik. Ini namanya fonis terhadap perbuatan. Kita sedang memfonis perbuatan. Ini harus kita lakukan kalau ada dalilnya. Orang yang berpemahaman suka mengkafirkan, dia adalah khawarij. Ini fonis terhadap perbuatan. Baik, jadi harus kita bedakan fonis terhadap orangnya dan fonis terhadap perbuatan. Adapun orang yang melakukan kekafiran itu dan dia muslim, nggak otomatis. Tidak otomatis langsung bisa difonis kafir. Iya. Jadi harus kita bedakan jemaah sekalian. Kalau ada dalilnya mengatakan itu adalah syirik, katakan itu syirik. Tapi kalau orang dia muslim melakukan itu, belum tentu langsung bisa difonis syirik. Apalagi kita fonis pasti masuk neraka. Mana tahu kita besok dia dapat hidayah. Jadi jemaah sekalian, dalam urusan memfonis ini ada ilmunya tersendiri. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih detail. Wallahu alam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Enggak ada pertanyaan? Baik. Silakan. Hah? Udah tiga tadi. Yang pertama ujub. Dia bersumpah mendahului Allah dan Allah murka kepadanya karena tiga sebab. Yang pertama karena ujub. Yang kedua, seakan-akan dia menghalangi Allah untuk merahmati. Yang ketiga, prasangka buruk kepada Allah. Ya. Agak ngantuk apa? Luput satu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.